Pak Setiawan silakan. Ya, selamat siang Pak. Siang Pak. Ya, saya cuma mau katakan begini. Negara kita ini kan sebenarnya negara hukum. Jadi sebenarnya aparat polisi lah yang harus bisa menegakkan hukum. Tetapi Pak, kalau memang udah negara ini tidak bisa melindungi rakyat, ya apa boleh buat, rakyat harus diberikan perlengkapan dong untuk membela diri. Seperti halnya waktu Amerika itu abad keberapa. Ya karena negara nggak bisa melindungi rakyat bagaimana? Kita kan nggak bisa jadi bulan-bulanan kejahatan terus. Wah kita harus memperlengkapan diri untuk membela diri lah begitu dari segala tindak kejahatan yang macam-macam ini. Ya gitu aja pesan saya Pak. Ya baik. Ya Pak Karya silakan. Ma, makasih saya berpandangan kalau sipil yang ingin mempersenjatai diri dengan alasan karena nyawa terancam, saya justru mengimbau lebih bagus jangan. Karena undang-undang yang mengatur pemilikan senjata api, kalau nggak salah itu undang-undang darurat. Sehingga apabila terjadi penembakan, ini ada kasus dulu, pernah kami pelajari, ah, seseorang karena membela diri, di dalam mobil, mobilnya sudah dipecahkan kacanya dengan kampak, dia menembak orang tersebut uh, pelaku kejahatannya mati, tapi dia juga dihukum. Kenapa? Karena ada satu pasal karet. Ini harus hati-hati pemilik senjata api. Pasal karet di mana eh, dalam keadaan nyawa terancam. Nyawa terancam ini kan susah dulu di, diurai secara nyata ketika ditanya hakim you kan masih duduk di mobil lu belum dikampak hanya kastanya doang dikampak lu udah mbak dia mati yang walaupun kan belum terancam katanya nah ini justru bumerang bagi pemilik senjata api kalau dengan alasan dia nyawa terancam sembarang nembak dia pasti akan disalahkan itu, susah dia lepas dari hukum lebih bagus nggak usah punya senjata api kalau merasa nyawa terancam bongkar aja paling-paling kena rahasia kan nggak masalah hukumnya nggak nah, tapi kalau seandainya dia bela diri dengan parang dia ya nggak masalah tembak itu lagi pula fisik psikologis bisa punya senjata api itu ya baik sepertinya terputus terima kasih Pak Karya Pak Arif silakan Oke selamat pagi Pak ya silakan Pak Wah, saya punya pengalaman pribadi Halo Ya silakan Pak Punya Pengetahuan pribadi. Eh, kita lagi di jalan itu ada tampaknya. Jadi kita udah terancam kali di situ. Nah, dia naik motor. Ah, setelah kita, dia pecahkan kata kita, nah kita kejar dianya. Kita ada polisi, kita lapor berbelit-belit semua urusannya. Harus lapor ke LP-nya, harus ke Polsek lah. Nah, jadi sementara kan pospolnya ada di pinggir jalan seharusnya Bapak lapornya ke LT nanti harus di Polsek, nggak bisa di sini katanya. Sementara Polseknya jauh, kita ngerti jalannya gitu. Jadi saya rasa memang betul itu polisi kalau nggak bisa mengamankan warga kita ini, ya mau tidak mau kita harus berdekali diri gitu loh Pak. Itu saja Pak Arif. Pak Hendra, selamat sore. Sore Bu. Silakan Pak Hendra. Ya kalau menurut saya bu kepemilikan senjata api oleh sipil itu uh, tidak bisa dibenarkan menurut saya bu ya karena walaupun untuk menjaga diri tapi dalam hal ini memang saat ini situasi tidak bisa seperti eh, seperti yang kita harapkan karena memang aparat keamanan seperti kayak polisi atau semacamnya dan melakukan hal-hal yang baik bu. Halo. Iya. Uh, nah jadi eh, akhirnya masyarakat malah mau mencari jalan sendiri termasuk dalam memecahkan masalah terus kemudian termasuk di dalam menuntaskan satu kasus itu mencari dengan caranya sendiri ya timbullah arogansi terus kemudian kekerasan tanpa arah terus kemudian kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan inilah segala macam nah dalam hal ini makanya pihak keamanan atau aparat harus tegas bu benar-benar harus kalau kayak gitu itu harus dilakukan aturannya ditegakkan dengan benar saya rasa itu masih bu baik Pak Andra selamat sore silakan ya ikutan ini bu jadi apa eh, untuk pemakaian senjata penggunaan senjata atau kepemilikan senjata oleh masyarakat itu memang harus ada izin khusus harus ya, sangat ketat dan pada saat itu memang eh, harus ada tahapan-tahapannya tapi sekarang sudah banyak sekali masyarakat yang memiliki senjata senjata karena banyaknya konflik di daerah-daerah itu sehingga mereka bisa dengan mudah memperoleh senjata Nah karena aparat juga kurang bertindak tegas mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada kekerasan kelompok sehingga timbullah arogansi dari masyarakat yang gregetan gitu kan karena tidak tidak apa tidak melihat adanya ketegasan jadi mending gue sendiri yang nembakan gitu bu ya nggak apa-apa lah biar biar aman-aman sendiri saja terima kasih terima kasih Pak Tommy silakan setuju saya eh, setuju dengan adanya pemilikan senjata, tapi harus ada regulasi yang jelas ketika eh, masyarakat sipil yang memiliki senjata menggunakan senjata ini melanggar hukum, ya maka ada hukumannya. Tapi ketika memang dia menggunakannya untuk uh, pembelaan diri daripada dia mati dirampok atau di apapun, ya nggak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih Pak Denny, silakan. Ya, saya Pak Denny, saya sebagai Sekretaris Umum Yayasan Pembangunan Kualitas Bangsa, satu yayasan yang sering mengadakan seminar-seminar kebangsaan. Saya merasa prihatin sekali dengan peristiwa yang terjadi karena ke, masalah kepemilikan senjata gelap maupun eh, legal maupun ilegal. Ah, yang saya ingin sampaikan ialah sebaiknya aparat bertindak tegas kepada mereka-mereka yang baik yang legal maupun ilegal dengan memberikan saksi yang tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kepada mereka yang melanggar baik yang yang arogan arogansi juga termasuk karena iya. sekarang ini banyak terjadi hal-hal yang menyimpang dari syarat yang untuk eh, dilakukan sebenarnya itu untuk menjaga diri lalu berbelok Pak Bu terima kasih Bu Tuan ya terima kasih kembali Pak Jimmy silakan Pak ya sore gak usah lah Bu Indonesia dari dulu hukumnya nggak pernah tegak selain hukum nggak pernah tegak banyak orang bisa masuk manipulasi hukum termasuk pihak aparat hukum ya satu nomor dua banyak celah abu-abu di negara kita ini celah abu-abu itu misalnya gini orang ada jembatan penyeberangan dia nyeberang di bawah ketutup mobil kita waktu kita ke proses selanjutnya ke kepolisian dan lain-lain kita tetap disuruh gitu, keluar uang Pak manusiawi dong Pak masa Bapak lanjut Pak nah susah deh Bu kalau udah kayak begitu apalagi nanti mengenai senjata api nggak usah lah terima kasih terima kasih kembali Pak Suryadi silakan begini Bu kalau masalah pembelaan diri itu kita nggak tahu nih kalau seseorang mempunyai senjata api kemudian rumahnya dirampok sebenarnya kan nggak membahayakan jiwanya lalu kalau nembak itu bener sasaran nembak perampok kemudian yang pemilik senjata api tersebut mau diperkosa kan juga nyawanya nggak kenapa-napa cuma diperkosa doang menembak diperkosa apakah itu bersalah kecuali mau dibunuh kamu akan saya bunuh ya kata perampoknya kata teman perkosanya. boleh tuh si yang diperkosa atau korban perampokan itu membunuh istrinya ya kira-kira begitu aja opininya Bu makasih Pak Didi maaf Pak, Pak Didi selamat pagi Pagi Bu Silahkan Pak Menurut saya cabutlah Sipil kok pengen pegang Itu yang banyak itu Orang usaha-usaha yang di kota tuh Terus pengacara Itu doang yang banyak lah apa tuh Kata orang-orang pengobati Hunter banyak di situ Setahu saya kayaknya sih Menurut saya sipil cabut Nah itu bagus jadi nggak ada yang punya selain memang yang berhak militer atau instansi lain yang mau diberi kewenangan untuk itu kalau nggak sih tercabut bikin usaha aja baik terima kasih Pak Didi Pak Anton selamat pagi pagi komentarnya Pak ya uh, itu kalau untuk bela diri sih saya rasa nggak ada masalah ya yang penting eh, nanti waktu ada kejadian dia kalau dia memang bel kiri ya nggak masalah kalau dia untuk ngancam orang atau membunuh orang biasa eh, apa untuk kejahatan itu harus dihukum dua kali lipat daripada eh, kejahatan yang tanpa pistol gitu supaya apa namanya nggak terjadi itu lagi cuma memang yang penting itu polisi itu gimana pemerintah sekarang kayak kacau balau ini polisi tak sama masa itu yang bingung saya padahal saya ingat waktu itu ada dikeluarkan peraturan kalau ada demo yang anarkis ditembak kakinya atau di benar-benar mau di diikat gitu nyata-nyata nggak ada apa-apa eh, apa namanya eh, gedung kayak perkumpulan yang itu apa eh, agama itu dirusak yang nyerang nggak diapa-apain yang diserangin diamankan lucu banget itu korbannya diamankan kan seakan korban, korban itu kan orang jahatnya diamankan itu biasa orang jahatnya ini orang jahatnya didiemin untuk teriak-teriak rusak-rusak eh, gedung rusak apa itu polisi di mana fungsinya itu kalau fungsi fungsi polisi itu ditegakkan kita semua nggak perlu bawa pistol pistol kan bahaya juga kita pegang pistol kita sebenarnya bahaya juga kalau kembali ke kita itu serangannya ya itu polisi penting bu eh, perannya tuh ya thank you baik terima kasih bantuan Pak Dede selamat pagi pagi bu Uh, ini kalau balik lagi mengenai masalah ketegasan dari kepolisian, kepolisiannya ya, ya. Ah, sebagai pejabat yang berwenang, mereka tegas atau enggak? Justru masyarakat pegang senapan karena mereka tidak ada rasa percaya diri lagi terhadap ah, keamanan yang berwenang. Ya, jadi mereka harus mencari siapa kalau misalnya terjadi diancam. Nah, pas kebetulan senjata itu bukan di tangan orang yang tepat ya pasti disalahgunakan. Itu aja Bu, terima kasih banyak Bu. Selamat siang Bapak. Nah, selamat siang. Dengan Bapak? Herman. Oh Pak Herman, baik. Pak Herman silakan ya. komentar Anda. Itu kemarin mengenai, mengenai pemilikan senjata. Saya mendengar katanya ada ada saran yang nggak boleh memiliki. Harusnya yang punya punya uang itu harus bisa memiliki senjata. Karena apa? dewanya akan lebih mahal Pasti dia harus memiliki senjata api Kalau kemarin saya dengar rekan-rekan kita ngomong Tidak boleh memilih senjata api itu salah Jadi jangan dibandingin nyawa dia sama, sama, sama orang nyawa yang kaya dan mengenai polisi Polisi itu tidak kita bisa harapkan Karena kenapa? Hak gaji di situ masih kecil Jadi kita sendiri harus punya rencana kalau orang kaya itu nyawanya lebih mahal jadi kita harus memiliki, bisa memiliki senjata api ya, juga tidak sembarangan memakai senjata api itu aja Pak terima kasih baik terima kasih Pak Herman Pak Hari selamat siang silakan saya tertarik dengan bahasa Bapak yang baru. monitor radio Anda boleh dikecilkan terlebih dahulu Pak Hari ya artinya ini bukan persoalan yang punya duit atau yang tidak punya duit yang kaya atau miskin jadi ini bicara masalah aturan yang harus ditetapkan oleh kepolisian persoalan sekarang saya melihat bahwa aparat sendiri tidak menjalankan eh, apa namanya ketegasan yang tegas sesuai dengan aturan pemilikan itu itu dalam pengaturannya juga diizinkan orang memiliki kan ada prosesnya ada ujiannya, ada tahapannya. Tidak sembarang orang memiliki itu. Bukan persoalan bisa beli atau tidak. Cuman persoalannya aparat harus tegas kapan dan siapa yang boleh memiliki itu. Nah hanya saja <clears throat> di lapangan <clears throat> kita melihat yang terjadi itu adalah arogansi, emosional, ego yang muncul oleh para pemilik senjata itu Nah, ketika dia sudah merasa bahwa harga dirinya terganggu, egonya terganggu, muncullah arogansinya tadi. Nah, ini yang kita harus sama-sama dulu luruskan. Kalau memang izin itu diizin, dibolehkan semua orang memiliki dengan tatanan aturannya harus dipenuhi, saya pikir ini wajar-wajar saja kita harus punya itu. Baik, terima kasih Pak Hari. Berikutnya penelpon berikut selamat siang dengan Bapak. Ya, saya dengan Pak Bangun. Ya Pak Mamun silahkan komentar Anda Ya itu tadi Pak Hari itu sudah ngomong arogan itu Kayanya itu seberapa Nggak boleh begitu Jangan mengklasifikasikan manusia itu kaya miskin Tetapi orang itu percaya diri enggak kan begitu Kedua kekayaannya itu kalau orang kekayaannya ngerampok, korupsi atau bisnisnya bisnis haram itu pasti memang takut sama orang. Tapi kalau bisnisnya itu clean, ya bagus. Apa yang dia bayar pajak, dia peduli dengan lingkungan, ngapain mesti takut, jangan nyawain orang kaya. Itu mah arogansi itu. Itu buat dia itu bullshit gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Mamun. Pak Arifin, ya. selamat siang. Ya, siang Ibu. Kalau menurut saya Bu ya, kalau kepemilikan senjata api itu Eh, menurut saya itu harus spesifik orangnya Bu ya. Jadi contohnya aja sekarang tentara wajib punya senjata api, kepolisian wajib. Tapi kenapa? Itu tugasnya adalah keamanan negara dan keamanan masyarakat. Nah sekarang kenapa kok eh, pribadi-pribadi ini dikasih izin menggunakan senjata api? Ya itu macam-macam ya Bu ya ada yang punya fobia ya bu apa musuhnya banyak segala macam kita nggak ngerti atau orangnya memang bisa seperti yang bapak-bapak bilang tadi arogansi jadi emosional nah tapi kalau yang memberi izin ini mempunyai tahap-tahap tertentu kan bisa dilihat kriterianya bu ini orangnya pelintut-pelintut ini ini gampang emosi bisa main tembak orang aja ya itu jangan dikasih karena pun juga kan setahu saya kalau nama senjata api itu kan nggak bisa disimpan sembarangan bu karena dulu-dulunya kan kita pernah dengar ya Bu ya anggota polisi punya pistol dimainin anak-anaknya tembak mati akhirnya kan dia kena masalah juga jadi kalau menurut saya sih sebaiknya kalau memang sipil-sipil ini memang mau menggunakan senjata api saya sih tidak peduli lah orangnya punya duit apa nggak punya duit gitu kalau bagi saya kalau saya pribadi mau simpan pistol saya takut Bu takut dimainin anak-anak malah mati saya susah sendiri nah、uh -hmm. tapi saya juga takut juga kan gini sekarang ke penjahat di luaran itu kan semuanya merampok mana ada pakai pisau bu pakai senjata api semua nah jadi saya menurut saya sih lebih baik mungkin eh, bercerminnya itu dari pihak aparat keamanan itu mereka mulai berpikir ini masyarakat Indonesia ini kan banyak bu jutaan ratusan juta gimana ngamankan kita punya keamanan masyarakat ini supaya penjahat-penjahat ini nggak berkeliaran luar biasa begitu. Jadi menurut saya sih ada, ada dua sisi. Kita butuhkan dengan kriterianya yang harus sangat ketat. Jadi kalau misalnya mereka itu membuat sesuatu gegabah kayak kemarin tuh ya keluarin pisau segala macam, nah itu udah selesai itu. Seumur hidup nggak boleh punya lagi. Menurut saya begitu. Ya, Baik, terima kasih Pak Arifin. baru Rudi silakan. Ya, ya soal buat menjaga keamanan saya rasa sih yang selama ini yang pasti banyak terjadi yang membawa senjata api itu koboi-koboyan tapi yang namanya dalam cerita berit maupun berita nggak ada tuh ya, hampir tidak kedengaran seorang membela diri untuk eh, membawa senjata api nggak kedengaran saya rasanya sekian terima kasih ya baik Pak Rudi silakan Selamat siang siang silakan iya saya rasa kalau pemerintah kita cerdas seperti zaman order baru dahulu Pak Soeharto tidak diperlukan senjata api tapi sekarang ini saatnya sepertinya banyak jenggo-jenggo yang tidak mengenal kemanusiaan saya rasa saat ini diperlukan sekali untuk para kita pengusaha dan juga yang membutuhkan untuk perlindungan diri karena negara kita sudah tidak aman rasanya terima kasih ya baik terima kasih kembali sekali. Pak Rudi, Ibu ini silakan Ibu. Ya, selamat Bapak. Ya. Eh, kalau saya Pak ya, itu apa orang yang bawa senjata api apa itu pada kok jago ya Pak ya. Seperti saya contoh Pak, saya punya tetangga juga Pak ya. Itu kalau marah sedikit Pak, asung-asungin pistol Pak. Waduh, supir aja brimob. Waduh, saya sudah kaget gitu loh Pak. Ditagi utang malah keluarin pistol Bapak saya juga bingung Pak, ini negara mau jadi apa gitu loh. Itu harusnya yang baik lah, disiplin lah. Itu pemerintah harus tegas itu ngadepi orang-orang seperti itu. Sedikit-sedikit main baking, baking, baking gitu loh. Saya bingung Pak, di sini bawa pistol aja kalau keluar. Ngamuk di daerah saya itu di Tubagus Angke, bawa pistol. Thank you Pak. Ya baik, terima kasih Bu Eni. Pak Agus Uh, kalau menurut saya, bawa senjata api itu atau tahu multifungsinya ya jadi gitu ya. fungsinya untuk apa dan kegunaan untuk apa gitu. jadi bukan untuk dagang-dagangan dia sebelum menggunakan senjata api pun dia telah tes secara dasarnya jiwanya, psikologinya dan fungsinya kalau dia mengacung-acungkan senjata atau menggunakan predator berarti bukan senjatanya tapi orangnya tolong ditindaklanjuti dan dicabut izin senjatanya baik Polri, TNI, sipil sama di hadapan hukum kedudukannya. Terima kasih.